Sayyidina Imam Malik rahimahullah taala tidak berani membaca hadis kecuali beliau mengambil air wudhu menggunakan baju yang paling bagus lalu memakai minyak yang paling wangi kemudian kursinya tempat duduknya ditinggikan kemudian melirik ke kubur Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan kadang dibarengi dengan linangan air mata membaca hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam salah satu cucu Nabi Muhammad Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir kalau membaca hadis Nabi wajahnya pucat dan seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan akan tapi bukan karena beliau takut tapi merasakan wibawanya Nabi di saat membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca hadis Nabi saat ini rasakan bahasanya kita mendengar dari Nabi langsung wahai para pecinta pecinta Rasulullah sehingga perlu Diingatkan bagi siapapun yang kadang masih membawa majelis-majelis Nabi Muhammad sebagai ajang untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas. Atau mungkin dengan ketawa, tertawa, tertawa yang berlebihan dan itu akan menjadikan sebab dimuntahkannya hidayah dari hati seorang hamba. Karena tertawa yang berlebihan itu akan menjadikan keras hati dan keras hati itulah yang memuntahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedimi majlisnya Rasulullah harus dihadirkan dalam keadaan penuh khidmat. Harus dihadirkan dalam keadaan khusyuk. Kalau ada tawa sesaat bukan terlarang namun manusia Nabi Muhammad pun pernah tertawa, tersenyum. Dan Nabi Muhammad pun tertawa. Akan tapi bukan tawa yang keluar dari adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.